Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi faddala bani Adam bil ilmi ala jami'il alam. Assalatu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ayuhal musyahidin al-kiram, kaifa halukumul yaum? Asa antakunu fi sihah wa afiyah. نلتقي mara أخرى maai Julia في برنامج تعليم اللغة bitil بالتلفزيون Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar Anda pagi ini? Kami selalu mendoakan Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan afiat. Dan berjumpa lagi bersama saya Julia dalam acara Hikmah Pagi, program pelajaran bahasa Arab melalui televisi. Senang sekali saya di sini dapat menemani pagi Anda dan akan bersama-sama belajar tentang bahasa Arab yang akan dipandu oleh narasumber kita yang telah hadir di studio dengan saya pada pagi ini telah hadir Ibu Wisam Rohilina MEC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kefahalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma maudhu dari sini yawm Ustazah. Tema kita pada pagi ini tuh apa? Mau al naliau makan al-ghidha at tayyib Al-ghidha at tayyib Berarti artinya itu makanan sehat begitu ya Iya, makanan sehat. Makanan sehat. Iya. Dan pemirsa, beliau tidak sendiri karena sudah ditemani oleh narasumber yang tentunya pemirsa sudah tidak asing lagi dengan wajahnya yaitu Bapak Dr. Samsul Arifin MPDA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Hmm. Ustaz tentang uh, tema kita itu adalah makanan sehat nih Ustaz. Makanan sehat. Berarti... Jadi ini lanjutan dari pekan lalu. Oh, pekan lalu. Ya, kaitan dengan badan sehat. Pekan lalu kita bicara tentang olahraga, iya. supaya badan sehat olahraga. Untuk lengkapnya harus makan makanan, sehat. Makanan sehat, jadi harus didukung dengan makanan didukung, sehat, ya. begitu ya Ustaz. Betul. Baik pemirsa, Qobla ibtidai darsinal yaum, hayya bina nasma Kiraat al-Qur'an. Kita sebelum memulai acara kita pada pagi ini, kita akan mendengarkan lantunan suci ayat Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara Abdul Razik yang akan membacakan Al-Baqarah ayat 77 sampai 83.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 إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم مشاهدينا الكرام شكرا واهلا بكم في برنامج Al Arabiya العربية بالتلفزيون Pemirsa terima kasih masih menyaksikan acara Hikmah Pagi dan kita akan segera memulai materi kita pada pagi ini tentang uh, temanya adalah makanan sehat. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan dari Mudaris nanti, silakan mencatat nomor telepon di 574 3476 atau bagi Anda yang ada di luar daerah bisa menghubungi di 021 574 3478. Baik, kita akan segera memulai materi kita pada pagi ini kepada Ibu Wisam Rohilina MEC. Kami persilakan. Tafadhol ya Ustazah. شكرا جزيلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة في أي مكان ويسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في برنامج تعليم اللغة العربية بتلفزيون الإندونيسي Pemirsa saya senang sekali bisa menemani Anda pagi ini uh, di acara program pengajaran bahasa Arab melalui TVRI. Dan seperti yang sudah dikatakan Pak uh, Syamsul tadi bahwa uh, topik hari ini merupakan lanjutan dari topik minggu lalu yaitu uh, mengenai olahraga. Dan uh, sekarang sebelum kita masuk ke topik uh, baru, mari kita review beberapa produk yang sudah kita pelajari minggu lalu. Pemirsa uh, dapat melihat di uh, layar TV mufradat yang telah uh, kami pelaj telah kita pelajari minggu lalu. Qada yaqdi qada tala, yutaleo, mutala istaraha yastarihu istiraha atau beristirahat tawada ya tawadu tawud terbiasa nazama yunazimu tanzim masya yamshi masyun faddala yufaddilu tafdil tanawala yatanawalu tanawul dan tanawul sering digunakan dalam ucapan tanawul al-asya dan ar-riyadah al mufaddala atau olahraga favorit ar berlari, kurat at-taula, kurat ar-risha, taj, sahih, jama, aseha atau sehat. Semoga pemirsa masih mengingat mufradat-mufradat tersebut. Dan sekarang kami akan uh, mempelajari topik baru yaitu tentang al-ghidha at-tayyib atau makanan yang baik, makanan yang sehat. Dan uh, sekarang kita akan mendengarkan hewar atau dialog antara Uh, sebelum mendengarkan hewar tersebut, kami akan mempelajari beberapa mufradat terlebih dahulu untuk memudahkan nanti Silahkan ditayangkan captionnya. Kalimat wa ibarat jadidah. Qalla yaqillu qilla yang artinya sedikit dan kata ini dapat digunakan dalam ucapan la taqillu ahamiyatuhu atau tidak kalah penting Razaqa yarzuqu Rizqun memberi rezeki. Al-ghiza tayyib makanan yang baik. As-sihha at-tamma kesehatan yang sempurna. Makhluk jama makhlukat dan uh, kata ini telah menjadi bahasa Indonesia yaitu makhluk asyara yushiru isyaratan ilah atau menunjuk lahwa sebentar dan sering digunakan sebagai contoh intadir lahwa tunggu sebentar dan ilahwa biarkan saya sebentar dan al-ma'kulat makanan, al mashrubat minuman. Hamil jam awamil atau faktor tagha yatgha tughyan melampaui batas dan al-khudrawat atau sayur mayur, as-samarat, buah-buahan, al-ibil yaitu onta. Itulah mufradat yang dan ungkapan yang perlu Anda pahami dan sekarang kami akan mendengarkan hewar perbincangan antara Mamduh dan Fauzia mengenai uh, al-ghiza at-tayyib. Tafadhal. كيف حالك يا فوزية؟ أنا بخير والحمد لله أه وكيف حالك يا ممدوح؟ أنا الحمد لله بخير أيضا أه يا فوزية أين فضلي؟ فضلي نعم هو في المدرسة آه هو في المدرسة؟ نعم سبحان الله هو تلميذ نشيط صحيح آه على فكرة يا فوزية في الأسبوع الماضي تكلمنا عن الرياضة الجسمية منها كرة القدم للحصول على الصحة التامة ولكن يا فوزية هناك شيء آخر لا تقل أهميته من هذه الرياضة الجسمية أه، ما هذا الشيء يا ممدوح ألم تعرفي ذلك يا فوزية دعني أفكر لحظة تفضلي آه الغذاء الغذاء الطيب آه الغذاء الطيب صحيح الغذاء الطيب من عوامل الصحة الجسمية لدى المخلوقات منها الإنسان آه وكما أشار إليه القرآن أنه يجب علينا أن نأكل ما هو حلال والطيب مما رزقنا الله من المأكولات والمشروبات نعم هكذا ما أشار إليه القرآن الكريم وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله سورة طه الآية 81 قال كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي صحيح وفي سورة البقرة نعم. الآية 168 قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين ومعنى الحلال طبعا ما أحباحه الشارع والحرام ما ضد ذلك صحيح وإذا تناول كل إنسان الطيبات كما أشار إليه القرآن الكريم وقام بممارسة الرياضة الجسمية المنظمة حصل الصحة التامة جسما وروحا صحيح يا ممدوح كما قيل المؤمن القوي خير من المؤمن آه، الضعيف يا ولكن يا ممدوح آه، آه. هل تذكر لي المأكولات الطيبة المأكولات الطيبة نعم آه المأكولات الطيبة هي لحوم الحيوانات التي أحلها الإسلام منها مثل البقر والجاموس والغنم والدجاج والإبل وغير ذلك ومن المأكولات الأخرى مثل الرز والثمرات والخضروات آه إذا هذه كلها رزق من الله الرزاق طبعا يا فوزية فيجب علينا أن نشكره على هذه النعم الكثيرة طبعاً. التي لا نعم. نحصوها صحيح يا فوزية آه ممدوح تفضل آه شكرا يا فوزية Pemirsa, itulah dialog singkat Eh, mengenai al al-Taib antara Mamduh dan uh, Fauzia dan untuk mengukur pemahaman Anda mengenai dialog tersebut uh, kami uh, akan menanyakan beberapa pertanyaan, silahkan menjawab. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan ini dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar. Nomornya berapa tadi Juli? 5743476. Iya. Dan bagi Anda yang di luar kota pemirsa di 0215743478. Silakan untuk berpartisipasi mungkin uh, disebutkan pertanyaannya ya Ustazah pemirsa biar eh, mempersiapkan jawabannya begitu. Iya, boleh. Pertanyaan pertama, bagi mereka yang sudah mendengarkan dialog tadi pasti akan sangat-sangat mudah, yaitu Ma maudhu' al-hiwar as-sabiq. Sekali lagi, Ma maudhu' al-hiwar as-sabiq. Baik pemirsa, kita masih menunggu teleponnya. Silakan menghubungi di 5743476 atau di bagi Anda yang ada di luar kota di 0215743478. Jika Anda ingin berpartisipasi silakan segera hubungi nomor yang sudah kami berikan. Hmm. Oke, okay, pertanyaannya sekali lagi, mau doa al-hiwar as Topik dari dialog antara Mamduh dan Fauzia tadi mengenai apa? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Man mutakalimah? Eh, uh, Susi. Fi? Min aina? Halo? Halo? putus sepertinya Ustazah ya. Oh begitu, sayang sekali. Mm -hmm. Iya. Karena terputus mungkin kita langsung berikan jawabannya untuk pertanyaan pertama Ustazah. Iya, pertanyaan pertama tadi mengenai topik uh, dari dialog uh, antara Mamduh dan Fauziah yaitu Al-Ghiza at Ya, uh, mungkin kita uh, nanyakan pertanyaan kedua dan sekali lagi bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi bisa langsung telepon Eh, dan uh, pertanyaan kedua yaitu Hama takallama mamduh wa fauziyah fil usbu'a al-madi. Amma takallama mamduh wa fauziyah fi al-usbu'a al-madi. Silakan bagi pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggil mutakalim. Abdul Jalil, ya Ustazah. Abdul Jalil. Ya. Min aina anta ya, Abdul Jalil? Min Ciputat. Min Ciputat. Silakan. Pertanyaannya apa sudah tadi bisa diulang? Oke, okay, uh, eh, pertanyaannya sekali lagi amma takalama mamduah wa fauziyah fi al-usbu' al-madhi. Amma takalama mamduah wa fauziyah fi al-usbu' al-madhi. Iya, Pak. Eh, ar riyadah Iya, benar sekali. An ar riyadah al-jismiyah. Terima kasih Bapak. Syukran. Ya. Syukran. Syukran jazilan. Dan sekarang kita buka pertanyaan selanjutnya. Oke, okay. pertanyaan selanjutnya mungkin bisa ditayangkan juga di layar. Hal yakun al-insanu fi sehatin tamah beriyadati fahas. Sekali lagi, hal yakunul insanu fi sehatin tamah beriyadati fahas silakan pemirsa hubungi nomor telepon yang sudah kami berikan. Halo, ada? Silakan di 5743476 atau di 0215743478. Kalau nggak ada, boleh mungkin Mamduh atau Fauziah ya Ustazah untuk menjawab pertanyaannya ya. Mamduh. Mamduh ya Ustaz. <laughs> Baik, silakan. هل يكون الإنسان في صحة تامة بالرياضة فحسب؟ طبعا لا لكن كذلك المأكولات الطيبة At-Thayyibah. Iya. Betul ya Ustazah jawabannya? Iya. Betul. Perlu kombinasi dari keduanya. Ini sudah ada yang masuk teleponnya. Silakan pertanyaan selanjutnya Ustazah untuk dijawab. Pertanyaan keempat. Ma ma'na al-halal? Ma ma'na al-halal? Halo? Halo. Iya, ini dengan siapa, Pak? Halo. Iya, halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Uh, Mas Hudi. Bapak Mas Hudi dari mana, Pak? Anak Samaroni. Oh iya. Baik, jawabannya langsung saja, Pak. Pertanyaannya sudah. Ma mana al-halal? bisa iya pak lalu coba bisa di perjelas suaranya ya. iya bisa di perjelas suaranya pak halo Al-Qalam, iya. Bahon Gimana Pak Syamsul? Nah. Ya. Uh, silakan pemirsa lihat layar. Makna halal sesuai dengan apa yang kita dengar dalam Mamduh dan Fauzia. Makna hal wa ma abahu syari'. Itu tadi yang kita dengar. Pemirsa, jadi yang kita tanyakan apa yang kita dengar dari uh, fragmen tadi ya. Sesuai dengan fragmen. Ini tadi kata-kata Mamdu ya. ya. mengatakan oh, wa manal halal ma'abahu asyari' yang diperbolehkan oleh syariat begitu. Oh, baik. Lanjut. Berarti, berarti pertanyaannya eh, kurang tepat jawabannya Ustaz begitu. Iya, iya mirip-mirip lah. <laughs> Iya, mirip -mirip. Ya, maksudnya sama. <laughs> Baik, pertanyaan maksudnya selanjutnya Ustaz ya, silakan. <laughs> Iya. Uh, pertanyaan berikutnya, mata yakun al-insan fi sihatin tamah? Mata yakun al-insan fi sihatin tamah? Silakan pemirsa yang sudah terhubung. Baik, Pak Samsul mungkin ya Hmm. bisa bantu untuk jawab pertanyaan Ah, kita yang satu serahkan ini. kepada Fauzia. Baik. <laughs> Biar adil ya Mbak Iya. Fauzia ya. Fauzia yang menjawab. Mata yakunul insan fi sihatin tamah. آه الصحة آه ماذا؟ إذا الإن- قام إذا له. قام بالرياضة Eh, wabil akli hmm. Baik pemirsa, idza qama bi mumarasatil riyadh al-jismiyah wa tanawul makulat wal mashrubat at-tayyibah. Nah ini ya. Hmm. Jadi seseorang akan mendapatkan kesehatan yang sempurna apabila dia uh, selalu berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang baik-baik. Baik, betul. <laughs> Jadi untuk sehat nggak cukup olahraga, makanan Allah, sehat juga harus dipenuhi ya. Ada ya, permakula, permasyrubat, tayyibah. Hmm. Pertanyaan selanjutnya ada, sudah? Iya, masih ada. Masih ada, boleh? Uh -huh. bisa ditayangkan juga di layar. Hmm. Limaza kana al-muslim al-qawi khairan minal mu'min al-da'if? لماذا كان المؤمن القوي خيرا من المؤمن الضعيف silakan ini kalau misalnya menyimak mesti bisa men menjawab ya, iya, ya sudah. Pastinya. Silakan pemirsa yang sudah terhubung. Halo. Baik, baik deh kalau gitu Pak Samsul, kali ini kita persilakan untuk menjawab bagaimana sudah. Oh iya, silakan Pak. Ya pemirsa, jawabannya memang pertanyaannya tidak uh, ada secara harfiah pada dialog, tetapi ini kesimpulan. kesimpulan. Uh, uh, oh dari Saudi Arabia, uh, silakan dari Saudi Arabia, uh, tafadhal ahlan wasallam ya Saudi. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا ابوي؟ Alhamdulillah بخير. انا من اندونيسيا انا من جوا بارات Oh, Jawa, Jawa Barat. Naam. انا من اندونيسيا يعني من Indonesia. جوا بارات. Oh, Indonesia من Jawa Barat. طيب، لكن أنا ساكن في آه، المملكة العربية السعودية. Syria dari طيب. آه. Iya, anak Oh, saya dari Nasaran Sugo, Sugo Syria. طيب الصوت آه، ادلت قليلا يعني طيب أد- أدبن لماذا كان المؤمن القوي خيرا من المؤمن الضعيف نعم آه، يعني اصلا آه، مؤمن آه، قوي يعني قوي صح؟ في في فرق شوي آه، كلام عربي اندونيسي sama Saudia نعم. فرق شوي لماذا كان المؤمن القوي خيرا من المؤمن الضعيف القوي خيرا من الضعيف آه، ما الله الإجابة طيب ننظر إلى الأساس يعني. ننظر إلى- لأن المؤمن القوي يقدر على القيام بالواجبات أحسن القيام طبعا القوي آه، شكراً. يقدر على القيام بالواجبات أحسن القيام Ya, orang yang kuat, sehat tentu eh, dapat melakukan ke- kewajiban, Kewajiban. atau tugas-tugas dengan lebih baik betul dibanding betul. <laughs> ini tidak ada dalam dialog tetapi kesimpulan ini berarti baik meskipun oleh kalangan dulu ayo sekarang ya Allah Alen Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi hmm? Baik pemirsa, jangan khawatir karena kami masih memiliki beberapa pertanyaan ya Ustazah ya, ya untuk dijawab. Makanya pemirsa langsung hubungi nomor telepon yang sudah kami berikan pemirsa. Pertanyaan selanjutnya Ustazah. Iya, pertanyaan ini sangat uh, mudah ya, sangat gampang. Uh, eh, Mahia al-makulat al-tayibat allati ahalaha al-Islam? Mahia al-makulat al-tayibat allati ahalha al-Islam. Dan jawabannya tidak harus uh, dari uh, teks, benar-benar dari teks kan ya Pak Syamsul, juga, hmm. juga dari uh, pengetahuan sebelumnya atau dari kesimpulan uh, teks itu juga. Silakan pemirsa, nomor teleponnya di 5743476 dan pemirsa yang ada di luar kota di 0215743478. Halo, hmm. assalamualaikum. Assalamualaikum mana mutakalim ya? Abu Nizam, Abu Nizam. Apa? Abu Nizam. Nah, min? Min, Malang Jawa Sarkia. Min Malang Jawa Sarkia. Silakan Ustazah pertanyaannya bisa diulang? Iya, Pak. Nah? Uh, pertanyaannya mahia al-makulat at-tayyibah allati ahlaha al-Islam? Kasir ya. Nah, kasir minha. Minha lahmul gunam, hmm. lahmul bokar, hmm. as-samak, ilbahar, hmm. as-samak an-nahr, hmm. tahriyah. Nah, baik. Hmm. Ah, Jadi al-luhum, al luhum al al terus apa lagi Pak? Ah, al hadrawat Al-khudrawat. Nah. Nah, فالمأكولات الطيبة التي أحلها الإسلام كثيرة كما قلت banyak sekali uh, wa dari teks tadi uh, yang sudah disebutkan al-urs ya al-luhum al-hayawanat Al-fawakih. uh, ya alati ahlah syari' al- al-fawakih juga <laughs> ya wa al-fawakih atau asamarat wa al-khudrawat Kurang lebihnya keseluruhan benar ya Iya. Ustaz, jawabannya. <laughs> <laughs> Syukran ya Oke, baik pemirsa, untuk uh, pertanyaan mengenai fragmen tadi sudah selesai. Sekarang kita akan beralih kepada pembahasan tentang koaid dan struktur kalimat kepada Bapak Samsul Arifin MPD. Tafadhol ya Ustaz. Baik, masyuran ya Julia. Ayat musyahidin al-kiram ta'al nabhas eh, at-tarakib al-azasiyah. Filus bil madi takallamna an eh, at-tarkib al-wasfi. <clears throat> التركيب الوصفي التركيب الوصفي وعرفنا هناك منعوت ونعت وانظر إلى الساسة المنعوت أو الموصوف النادي والنعت أو الصفة القريب النادي al-qarib kita minggu lalu dengar percakapan tiga orang Mamdo, Fauzia dan Fadli bicara tentang olahraga Fadli yang setiap minggu diajak oleh ayahnya ke An-Nadi Al-Qarib min Bait. Min Al-Bait. Hmm. Kemudian Al-Mu'minun As-Salihun. Al-Mu'minun As-Salihun. Al-Mu'minatu As-Salihatu. Anda masih ingat? Sifat dan mausufnya sesuai. Sifat mengikuti mausufnya. Dalam uh, tadkir taknisnya mudzakkar muannasnya, kemudian mufrad jamak musannanya, kemudian i'rabnya, aiu-nya. Kalau qaribu anna qaribu ya bu bu ba ba bi bi. Ah. Mudzakkar muannasnya juga begitu, al-mu'minuna as-solihuna, al-mu'minatu as-solihatu. Ini pekan lalu. Wa at-tarakib al-jadidah. Pemirsa, kita lihat alam silah Hunaka syai'un la taqillu ahammiyatuhu. هذا الكلام سمعنا من الحوار بين ممدو وفوزية هناك شيء لا تقل أهميته Mamdu mengatakan ini ada sesuatu yang tidak kalah penting. Oh, Di sana ada hal lain yang uh, tadi hunaka syai'un akhar la taqillu la yaqillu ahammiyatuhu, la taqillu ahammiyatuhu. Di sana ada hal lain yang tidak kalah penting itu bahasa kita. Kemudian yakulul muslim at'imatan ahallahal Islam. Yakulul muslim at'imatan ahallahal Islam. Fil Qur'ani ayatun tubayyinul halal wal haram. Fil Qur'ani ayatun tubayyinul halal wal haram. Nakhtaru ghidaan taksuru fihil vitaminat. Kita memilih makanan yang banyak vitaminnya. Nakhtaru wida'an taksuru fil vitaminat. Pemirsa, sebenarnya ungkapan atau struktur dasar yang kita pelajari pada pagi ini lanjutan dari pekan lalu. Pekan lalu tentang tarkib wasfi, ini juga wasfi. Tapi bentuknya berbeda. Kita lihat man'ud no'ad jumlah. Syai'un la takillu ahammiyatuhu kalimat la takillu ahammiyatuhu merupakan sifat dari syai' at'aimatan ahallahal Islam. Makanan yang dihalalkan oleh Islam. Ayatun tubayyinul halal wal haram. Ayat-ayat yang menjelaskan halal dan haram. Widaan taksurufil vitaminat makanan yang banyak vitaminnya. Perhatikan, kalau pekan lalu kita bicara tentang sifat itu satu kata, jadi naat mufrad ini naat jumlah, bentuknya bentuk kalimat. Jadi sifat tapi dalam berbentuk jumlah atau kalimat. Syai'un la taqillu ahammiyatuhu. At'imatan ahallahal Islam. Ayatun tubayyinul halal wal haram. Gida antak surufil vitaminat. Nah ini. Anda masih uh, bisa membuat contoh lain selain contoh-contoh ini dan saya kira tidak ada hal yang terlalu sulit. Uh, nanti kita akan berlatih dibantu oleh Fauziah sama Mamduh. nah, <laughs> pagi ini uh, kita dibantu oleh uh, Ibu Wisam Rohilina. Jadi sengaja kita datangkan ke TVRI pagi ini uh, karena Bu Amani sedang berhalangan. Hmm, kita berharap nanti bisa uh, siap lagi ya. <clears throat> Baik pemirsa, kita lihat uh, latihannya. Kalau Anda tadi sudah paham naat mufrad, naat jumlah, sekarang kita coba untuk membedakan mayyiz an-na'tal mufrad minan na'til jumlah fima ya'ti. Ya, bedakan mana na'at mufrad, mana na'at jumlah. Kedua-duanya Anda sudah tahu. Kalimat ini yang pertama. Lawal yaqra'u mamduh kitaban mawdu'uhu jazzab fil maktabah. Yaqra'u mamduh kitaban mawdu'uhu jazzab fil maktabah. <clears throat> Pemirsa, silakan Anda masuk ke lain kami Julia masuk telepon? Ah ya, ini pemirsa sudah menunggu-nunggu. Oh, oh, benar pak. Menunggu. Mereka udah sebenarnya sudah tidak sabar. Sudah nggak sabar. Lama sekali ini buka line telepon itu <laughs> Silakan pemirsa di 5743476 hmm. atau bagi anda yang di luar daerah di 0215743478. Nih pak, kalau misalnya minggu lalu, pekan lalu itu kan banyak yang telepon begitu ya pak ya? ya? Dari Papua, dari Ya, dari mana-mana ya. Mm -mm. Mm -mm. Baik, silakan pemirsa. Mungkin pertanyaan pertama. Pertanyaan tadi mayyiz an-na'tal mufrad min na'til jumlah fi ma ya'ti. Jadi suruh membedakan na'at mufrad dan na'at jumlah. Apakah kalimatnya na'at mufrad atau na'at jumlah? Hanya iya. begitu saja. Iya. Hmm. Silakan. Yakrum mamduh kitaban mawdu'uhu jazzab fil maktabah. Tafadhalu al-musyaidun. Ini sedang berdesak-desakan jadi <laughs> ah. ah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, al-mutakallim? Uh, eh, ana Syatibi. Syatibi, baik, Syatibi. Nah. Ain Pak Syatibi? Min Serang Banten. Serang Banten, baik, ahlan wa sahlan. Nah, ahlan wa sahlan. Baik, soal mayyiz mayyiz an natal al-mufrad min natal jumlah fi ma ya'ti. Wal nah. jumlah yaqra mamduh kitaban mawdu'uhu jadzab fil maktabah. Baik. آه، هذه الجملة من نعت المفرد من المفرد أو نعت الجملة آه آه هذا نعت نعت مفرد نعت مفرد أين نعت أي كلمة في أي كلمة يقرأ ممدوح كتابا موضوعه جذاب جذاب آه جذاب نعت جذاب نعم جذاب هنا نعت نعم نعم ومنعوت ومنعوت موضوع موضوعه نعم نعم مم. متأكد هذا؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله <laughs> إن شاء الله <laughs> kita cek ya Pak kita cek sekarang ini kita cek ini ada dua yang akan membantu saya <laughs> Mamduh dan Fauzia Ah, ya, Ustaz. jawaban tadi benar salah Eh, saya kira benar Ustaz. Oh, saya Tapi kira. ngira benar ya. Nah, namanya juga ngira kan? Nah, iya. <laughs> iya. Mendekati lah. <laughs> kira benar. Iya. Fauzi ya? Uh, eh, yang tadi mungkin tidak salah karena maudu'un dan jazab itu adalah naat man'ut hmm. juga. Tapi yang lebih tepatnya adalah naat jumlah. Yeah. Karena kitaban maudu'un jazab fil maktabah. Hmm. Jadi uh, tadi naat Naat jumlah. Naat jumlah. jumlah. Bukan naat mufrad. Hmm. Kemudian jazab tadi apa jadi apa? Itu jadi na uh, jadi naat dari kobar Oh, iya dari ah. khobar. Ah. Jadi pemirsa, Bapak. Oke. Okay. Jadi maudhu'uhu jazab itu sifat dari kitaban. Kitaban. Iya. Okay, okay. Kebetulan ini uh, jumlah jumlah ismiyah. Nah. Maudhu'uhu mubtada, jazab kobar Oh. nah, ah, gitu ya. Jadi ini bukan uh, naat mufrad tapi naat jumlah. Nah, hmm. Nah, nah, nah. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Baik. Ah, baik. Hmm, masuk kedua, tidak sudah, sabar. Sudah tidak sabar. Tidak ya, sabar. <laughs> Baik, fil Qur'anil Karim suratun summiyat bismi surati Syura. Caption, caption. Fil Qur'anil Karim suratun summiyat bismi surati Syura. Pemirsa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Hmm, baik, malam mutakallim. Jamal Ustaz. Baik. Jamal. Jan? Oh, Jamal طبعا <laughs> صوت غير واضح جمال أين يا سيد جمال؟ Jakarta. جاكرتا نعم. طيب أهلا وسهلا طيب عين هذه الجملة من من النات مفرد أو نات جملة في القرآن الكريم سورة سميت باسم سورة الشورى naat manot jumlah fi'liyah Ustaz. Hmm. Dan naat jumlah. Naam. Naat jumlah. Aina naat? Sumiyat. Sumiyat. Sumiyat lah. Sumiyat una naat jumlah. Naat jumlah. Kalau kita tanya uh, Bu Wisam <laughs> Hmm. Oke. Okay. Tadi uh, jawabannya naat jumlah. Jumlah. Ya. Sahih? Betul? Nah, nah jumlah. Hmm. Bapak ternyata betul. <laughs> Oh, ternyata betul. <laughs> ternyata betul. Uh, uh, manutnya mana, Pak? Uh, surah. Surah. Surah. Bagus. Uh, pemirsa uh, perlu saya terima kasih Pak ya. Terima kasih. Saya mengingatkan kepada pemirsa bahwa Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, al Kurnia Ustaz. Kurnia, ahlan masalah. Kurnia ini langganan kita ya. <laughs> Berarti kita punya langganan ya Pak ya? Oh, rupanya ini pagi-pagi udah nunggu di depan TV gitu ya. Terima kasih. <laughs> Baik, Pak. fil Qur'anil Karim suratun ah uh, yasrahul mudarris darsal lughatil arabiyyah sarhan wadihan ini masuk naat jumlah atau naat mufrad? Uh, ini termasuk naat mufrad. Naat, uh, eh, tolong volume televisi yang dikecilkan sedikit. <clears throat> Ini naat mufrad. Naat mufrad. Mana ya. naat manutnya mana? Naatnya itu syar. Muadihan. Wadihan. Syarahannya manut. Oh. Syarahannya manut. Oh, iya. Hmm. Cukup itu? Iya. Cukup. Kita cek kepada Fauzia yang sedang minum metik. <laughs> Gimana iya, Fauzia? Pak tadi mengatakan sarhan wadihan naat manut. Hmm. Cukup? Sahih. Sahih. Hmm. Mamdo? Taban sahih. Taban sahih. <laughs> Juli? Sahih. Sahih. Ada yang terlupakan. <laughs> Al-lughah al-arabiyyah. Itu kenapa kan yeah. disebutkan? Al-lughah al-arabiyyah iya. masuk natmanut Oh iya Natman. Oh iya, berarti iya. kurang tadi ya. <laughs> Berarti nggak cukup tadi. Sebenarnya itu benar, sa tapi kurang. Kurang, makanya. Pertanyaan cukup. Cukup. Kan itu <laughs> gitu kan. Pertanyaannya kan cukup, Betul. Oh, katanya cukup, nah, ada yang kurang. Karena ada dua di sini ya. ya. Baik, Pak Kurnia, terima kasih banyak. Yes. Ya, terima kasih. Pekan depan kita tunggu lagi <laughs> dengan pertanyaan yang lain. Baik. Ayo Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mana mutakallimah? Afifa. Afifa. Harap menunggu. Nomor yang hmm. kamu tuju. Aina ya Afifa. The calling is having another call. Hai, halo, assalamualaikum. Hmm. Terputus. Terputus. Ya, yang kata litisal, terputus hubungan kita? pak. <laughs> N Iya Baik, Assalamualaikum Dola jadi Baik, Assalamualaikum hmm. Mana mutakalimah? Mana mutakalimah? Ana umurara min Garut Jawa Jawa Garbiyah. Umuro min Garut Jawa Garbiyah. Baik. Umurara. Umurah. Umurara. Umrara. Ha, umrara. Umrara. Hmm, umrara. Umm Rara. Taib. Taib. Ibu Rara. Likulli ummatin syari'atun khasatun biha tulaimu ahwalaha. Hadil eh. jumlah not mufrad not jumlah. Alhamdulillah. Eh, likulli ummatin syari'atin eh, khasatun biha hmm, ahwalaha. Syari'atin khasatin mungkin. Syariatin khasatin? Nah. Syariatin, syariatun, syariatan. <laughs> syariatan khasatan. Syari lalu maktub Likulli ummatin syariatun khasatun biha tulaimu ahwalaha. Dan ain man'ut? Uh, eh, syariatun. Syariatun. Nah. Wa na'at khasatun. Khasatun. Ali eh, na'at jumlah المفرد أه eh, Naat المفرد نعم المفرد طيب نعم المفرد لكل أمة شريعة خاصة بها tulaimu ahwalaha. Tulaimu أحوالها yang tulaimu ahwalaha uh, tawa na'at man'ud na'at man'ud ayo na'at eh, na'at ahwaluha ahwal na'at mufrad atau jumlah jumlah jumlah Aw, awalaha jumlah nah hmm. jumlah tulaimu ahwalaha Baik, bagus sekali, <laughs> bagus sekali. Ini Garut ini belum pernah tampil, baru ke pagi ini. <laughs> Ini iya. pagi yang baik sekali pagi datang. Subhanallah. Iya, subhanallah. <laughs> iya. Terima kasih banyak. Terima iya, kasih. Ditunggu pekan depan. Waalaikumsalam iya, warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, baik, belum takalim. Mutakallim Haji Zainal Abidin. Zainal Abidin. Taib, ahlan wa salam Zainal Abidin. Ahlan bik ya Ustaz. Aina Zainal Abidin. Di Jatake Kadusirung Ustaz. Di Jakarta, Kadung Sirung. Jatake Kadusirung, Tangerang. Oh, لا لا <laughs> اسمه غريب لا نعم. اهلا وسهلا يطالع فضل درسه الجديد بعد تناول العشاء هذه الجملة فيها نعت مفرد أو نعت جملة درسه الجديد بعد تناول العشاء المفردات نعم مفرد نعم مفرد نعم نعم أين منقط؟ أي أيوة، من المنقط درسة درسة نعم والنعت النعت الجديدة الجديدة نعم طيب فوزية جوابني بدل صحيح Betul sekali. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> terima kasih, terima kasih. Betul sekali jawabannya. Yutali fadli darsahul jadida ba'da tanawul asya. Jadi darsahu man'ut wa al jadida na'at dari dars. Darsa mansub maka sifatnya atau naatnya mansub pula. Baik. Hmm, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, baik, المتكلم. Ah, Muhammad Jamil, min Probolinggo, Jawa Syarqiyah. Ah, Muhammad Jamil, Purbolinggo, Jawa Syarqiyah. <laughs> Baik, ahlan wa sahlan Jamil. Ahlan bika. Baik. Ahlan bika, Ustaz. طيب عين هذه الجملة أهي من النات المفرد أو من الجملة حصلت فوزية على النتائج الجيدة لنشاطها في التعلم Ah, حصلت فوزية على التن... على النتائج الجديدة لنشاطها في التعلم. مم. آه، نعت هم؟ نعت آه، نعت مفرد. نعت مفرد أين منعوت أي كلمة منعوت هنا المنعوت النتائج النتائج والنعت الجديدة. الجديدة. والنعت الجديدة. الجديدة أيوه. Baik, bagus sekali Probolinggo. <laughs> Pagi-pagi sudah dapat pujian. <laughs> Ketika orang lain belum memuji, saya yang memuji dulu Bagus sekali. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Hmm. Terima kasih, Pak. Afan, masuk ya Ustaz. Afan. Baik. al ya Sako Mahmudun sayyaratan launuha ahmar. berapa lihat tampilan. Sako Mahmudun sayyaratan launuha ahmar. Silakan, Anda mau masuk? Hmm. Satu lagi ada? Hmm? Ah, Saqa Mahmudun sayyaratan launuha ahmar. Coba uh, ya Oh, ada masuk? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hmm. Assalamualaikum. Apa? Tidak ada suara? Ah, terputus. Fauziah. Saqo Mahmudun sayyaratan launuha ahmar. Ah, masuk lagi. Assalamualaikum. Hmm, putus lagi. <laughs> Memang putus. Putus nyambung, Pak. Hmm. <laughs> Fauzia, tolong dijawab. Uh, ini naat jumlah. Naat jumlah. Iya. Hmm. Sayyaratan manaut launuha ahmar. Laun eh, jumlah. Ai jumlahnya? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mubtada wal khabar. Launuha mubtada ahmar khabar. Iya, pemirsa dijawab oleh Fauzia dengan tepat. Siapa Mahmudun sayyaratan launuha ahmar. Ini naat jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah. Ya. Jumlahnya jumlah ismiyah. Hmm. Asamin, takallama tiflu bilugatin la nafhamuha. <laughs> Takallama tiflu bilugatin la nafhamuha. Pemirsa, silakan Anda masuk. Hmm. Ah, ah tidak ada penelpon atau sedang berdesak. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mana mutakalim? Muhammad Iqbal. Hmm? Iqbal. Iqbal. Baik, alhamdulillah Iqbal. Baik, إقبال. طيب عين هذه الجملة نعت مفرد أو نعت جملة تكلم الطفل بلغة لا نفهمها تكلم الطفل بلغة لا نفهمها لا نفهمها هي نعت منعوت نعت منعوت نعم هذه نعت جملة أو نعت مفرد جملة جملة أين أي كلمة تكلم Naatnya mana Pak? pada kalimat ini? Al-jumlah tunqibul uh, ah, bilugatin la nafhamu. Bilugatin la nafhamuha. Lugha ah. di situ man'ut la nafhamuha. Hmm. La alma. Nah. La nafhamuha. Jumlah. Nah, Baik, nah. jumlah. Ya. Nah, jumlah jumlah fi'liyah. Baik, Al-Musaidun intal waktu wa <clears throat> saya ingin katakan bahwa jumlah setelah kata nakiro itu sifat. Nah, ini tadi yang belum saya katakan. Contoh tadi pilu watin la nafamua La nafamua itu dikatakan sifat atau naat kalau kata sebelumnya itu nakiro. Nah, itu. Maka contoh-contoh tadi nakiro semua. Baik, eh, mintal wakat wa ila lika fil busul qadim insyaallah wa syukran ala husni timamikum wa uh, eh, ufawid al-fursa Julia. Tafadhali. طيب شكرا أستاذ مشاهدينا الكرام انتهينا من جميع التعليم uh, والآن قد وصلنا في نهاية البرنامج Pemirsa kita sudah menyelesaikan semua materi kita pada pagi ini dan sekarang kita sudah ada di penghujung acara pemirsa namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda syukran kathiran ala husni istimamikum wa ilal ustaz wa ustazah syukran ustazah ustaz Fauzia wa Mamduh Syukran. Kita akan berjumpa lagi. taki fi usbil qadim insyaallah fi yomis sabat asa'ah khamsah ila sadisah. Kita akan berjumpa pemirsa di minggu depan hari Sabtu pukul 5 sampai 6 pagi. Makanya pemirsa jangan sampai melewatkan um, kesempatan untuk bisa belajar bersama kami di acara Hikmah Pagi program pembelajaran bahasa Arab melalui televisi. Dan saya Julia atas kru yang bertugas, mohon undur diri. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.